Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Bu Ya, saya mau tanya eh, masalah warisan. Eh, pertama, hasil kekayaan Bapak almarhum, sawah maupun kebun, tetapi saya yang saya inginkan untuk semua anak minta dibagikan mumpung masih ada. Tapi Eh, apakah saya lancar atau uh, boleh uh, seperti ini karena saya mohon penjelasannya dari Buya tapi karena saya nggak mau nantinya uh, apa tuh ini untuk siapa untuk siapa saya kan nggak tahu mumpung masih ma ada tahu ini yang mana ini yang mananya mohon penjelasan dari Buya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warisan ini kesalahan di masyarakat Kesalahan di masyarakat itu kalau bapak meninggal dunia itu harta waris baru akan dibagi kalau ibunya juga ikut mati. Ini kan kurang ajar. Berarti diam-diam doakan kapan ibu mati, kapan ibu mati. Bukan begitu caranya. Jadi kalau bapak meninggal dunia ya diwaris, ibunya mendapatkan bagian. Ibu meninggal dunia, hartanya diwaris. Bapak mendapat bagian. Contoh saja, orang buat contoh. Orang contoh itu kata sunkan Contoh itu jangan bikin orang lain, contoh sendiri. Kalau saya meninggal dunia, ya semoga panjang umur semuanya. Jadi kalau saya punya harta, kalau punya harta, cincin, jam, apa saja yang saya miliki ini, ya diwaris. Yang warisi saya siapa? Istri Umi mendapatkan bagian. Seperdelapan. Kemudian anak-anak, satu banding dua. Tidak usah nunggu, kalau Umi mati baru dibagi. Oh, nggak benar itu, salah salah nggak benar jadi segera dibagi sebagai seorang istri mendapatkan bagian oh, eh, enggak, eh, istri bukan seperlapan mohon maaf istri adalah bukan seperlapan eh, istri seperlapan karena punya punya anak jadi istri seperlapan karena suami yang meninggal punya punya anak jadi hendaknya segera dibagi itu benar ibu segera dibagi hartanya sang suami segera dibagi anda sebagai seorang istri mendapatkan bagian dan anak-anak Anda biar segera mandiri sana. Kecuali yang kecil harus diberikan kepada orang yang memegangnya, yang bertanggung jawab. Jangan sampai anak kecil diberikan dapat 100 juta, anak umur 7 tahun kasih 100 juta, besok habis, haram yang memberikannya. Tapi membagi waris itu segera dan dipercepat. Tidak usah nunggu besok hari, pokoknya secepatnya. Kalau perlu mayat belum dikubur sudah dibagi. Ini kami selalu wanti-wanti. Ada kebiasaan di masyarakat semacam itu. Kalau istri meninggal dunia, warisan tidak serga dibagi kecuali bapaknya sudah meni meninggal. Na'udzubillah. Akhirnya berantem, nggak ada henti-hentinya. Rebutan waris. Belum lagi cara merebutnya pelan-pelan. Tiba-tiba panci hilang, lampu hilang, gelas hilang, satu-satu. Wah, musuhan, perang, ahli neraka semuanya itu anak-anaknya. Jadi kepada semuanya, kalau suami meninggal dunia, hendaknya langsung mana harta suami? Harta suami segera dikumpulkan, lalu siapa pewarisnya? Kalau pewarisnya adalah istrinya, istrinya. Anaknya, anaknya. Baru segera diwaris. Dan didudukkan permasalahannya, biarpun mungkin belum diserahkan semuanya, akan tapi sudah dijelaskan. Misalnya toko ini nanti jatuhnya ke tangan ini, sertifikatnya segera diurus perlahan demi perlahan. Dan hati-hati urusan waris, Sebab waris ini yang gede adalah setannya, bukan barangnya. Sehingga kalau namanya rebutan waris itu tidak pandang apakah orang kaya atau orang melarat. Jangan berkata, wong ibu saya melarat kok mau rebutan apa. Eh, jangan macam-macam. Rebutan panci, gulet itu nanti. Iblisnya yang gede. Dan ada itu. Dan jangan mengentengkan. Biarpun orang alim ya, bukan orang bodoh saja. Orang alim sampai hari ini pun kita belum beres-beres menyelesaikan beberapa orang Ustadz Kiai meninggal dunia punya anak tiga Ustadz-Ustadz muda itu berantem rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai akhirnya pondoknya dijual juga itu karena wakafnya belum beres dulu na'udzubillah oh iblisnya yang gede hati-hati ya hati-hati maka termasuk urusan pondok dan sebagainya kami sampaikan itu setannya lebih gede lagi sebab kalau kelas ustadz juga setannya kelas ustadz Makanya kami menghimbau kepada semua yang ngurusi pondok pesantren madrasah tanah, posisi kedudukan tanah harus jelas. Harus wakaf lillahi ta'ala. Ini wakaf semuanya. Hanya beberapa milik saya pribadi, milik pribadi yang ditempati dan sebagainya. Dan Anda jangan mau membangun di tempat yang tidak wakaf. Oh, ini memubadirkan. Ini sebagian ustadz di trader dalam hal ini. Contoh. Ada sumbangan misalnya, Anda saya seru membangun pondok pesantren di al Bahja adalah lahan tanah. Tanahnya tanah pribadi saya. Ayo. Tanahnya tanah pribadi, 2 hektar. Lalu saya mengundang, wah Anda tertarik dengan program kami, lalu Anda nyumbang 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Terkumpul 10 miliar, bangun bangunan. Di mana bangunnya? Di tanah sini, pondok pesantren al Bahja. Saya mati, tanahnya tanah anak saya saya ribet nanti haram yang menumpangkan harta wakaf di tanah yang bukan wakaf ini yang tidak pernah dicermati para ustadz tidak pernah dicermati para ustadz oh ini hati-hati oh bencana besar itu nanti orang menyumbang tidak ngerti kabar khair, kabar baik dipikir yang nyumbang itu adalah ya sudah tanahnya sudah tanah milik Allah tak tahunya bangun sama seperti halnya begini ibu bapak anda punya duit duitnya orang anda bangun rumah di tanahnya orang gimana kisahnya? Ya gila kan? Masa ustadznya yang gila? Bangun di tanahnya orang. Tanah yang sudah jelas. Tanah wakaf lillahi ta'ala. Oh ini bermasalah kalau ndak ini. Makanya kami selalu kalau urusan dengan kami beresin dulu urusan hak milik. Tuh, tanah itu beresin. Saya tidak akan mau membangun suatu tanah yang jelas. Sebab apa? Nanti ada orang bantu semen wakaf, semen lillahi ta'ala, batu lillahi ta'ala, kayu lillahi ta'ala. Lah kok saya tumpangkan di tanah yang enggak jelas? Nah, ini haram hukumnya. Makanya para asatid harus hati-hati dalam hal ini. Jangan senang bangun. Kan kadang sayang, ya, Sayang, sayang, sayang, sayang. Wah, nunggu anaknya berantem nanti. Giliran mati anaknya berantem. Ini urusan pondok juga ya, harus hati-hati. Sehingga ada pondok yang tidak diwakafkan selamanya. Loh, bangunannya bangunan siapa itu? Nah kalau duit-duitmu sendiri nggak apa, perusahaan-perusahaanmu sendiri, kemudian bisa bangun gedung bertingkat, dari mana duitnya? Saya punya tambang emas sendiri, urusan ente. Ini dananya umat, dikumpulin dari sana sini, infak 10 juta, 20 juta ditumpangin di tanah yang nggak jelas. Bermasalah, haram awas ini kami ingatkan kepada semua para pengurus-pengurus madrasah hendaknya waspada dalam hal ini dan termasuk tanah alhamdulillah wakaf makanya urusan dengan kami al-baca tanah beresin dulu wakafnya kami tidak akan ngurusi kecuali baras beres wakafnya kita tidak ingin mendengar seperti sebagian pondok dijual oleh ahli warisnya na'udzubillah direbutkan oleh ahli warisnya oh khawatir ya mbahnya itu yang masuk neraka dulu karena tidak segera beresin dan kami sampaikan semuanya yang ada di al-bahja ini mumpung urusan waris selalu kami ulang-ulang mulai dari beberapa stasiun radio itu apa sahamnya kami nama pribadi saya tapi biar tahu anak-anak saya ini ada anak saya dan sebagainya bukan milik abahmu hanya karena dalam perusahaan harus namanya nama oh orang tidak ada nanti gelar mati wow miliaran radionya wah anak-anak kaya rebutan dunia enggak bukan milikmu nak bukan milik saya itu hanya namanya sok nama-nama nama saya termasuk di antara tanah-tanah yang belum beres perwakafannya kecuali itu bukan tanah saya tanah tanah yang saya tempati adalah rumah ini adalah ini aslinya membujur ini membujur ini adalah adalah uh, eh, tanah panjang ini termasuk di antaranya buat kuburan ini adalah tanah pemberian dari uh, orang tua yang yang sedikit akan tapi semoga jadi besar di akhirat nanti akan tapi sudah diberikan Allah diberikan di jalan Allah rumah adalah tempat pribadi karena kita tidak ingin numpang kalau nanti saya dapat ganti rumah juga akan diberikan juga ke pondok biar bebas karena mau dipilah-pilah susah sehingga ada beberapa sertifikat yang belum beres tapi ingat bukan milik saya termasuk di belakang itu tadi ibu saya adalah juga adalah tanah pribadi nah, tanah pribadi itu tanah pribadi biarpun nanti kalau sudah eh, ada tempat yang lain jauh akan diberikan kepada pondok biar bebas milik pondok tapi semuanya ini adalah halat termasuk pondok putri sana sudah diberikan pondok saya ikrarkan kepada semuanya harus jelas ini semuanya harus jelas maka ini ini bahaya sekali di kalangan dunia pesantren ini kadang-kadang tidak perhatian urusan tanahnya tidak diwakafkan dulu lalu terus bilang kecuali aset pondok aset pondok ya milik pondok manajemen manajemen pondok tapi kalau milik pribadi saya kalau saya mati akan diwaris oleh abah saya ibu saya anak saya istri saya selesai naudzubillah hati-hati ya ini juga urusan masalah-masalah nih kami selalu mengingatkan beberapa para asatid yang lupa iya saya belum awas hati-hati berantakan ini duit siapa yang kau bangun di atasnya ini duit siapa ini duit umat sekaligus juga kami serukan ini di majelis yang mulia ini tanah sebelah ini semoga segera ada yang bisa membayar 3.500 tanah ini dan tanah Hanada nanti segera diurus wakafnya lillahi ta'ala wakaf dan ini akan kita tanahkan segera akan kita bangun untuk lanjutan pembangunan pelebaran dari para pondok pesantren insyaallah karena tahun ini sudah Sebab di dalam pondok ini kami tidak akan memberikan siswa lebih dari 2000 siswa. Sekarang sudah hampir penuh, jadi setelah itu tidak kita harus pindah ke tempat lain pelebarannya. 2000 siswa pun dalam hitungan adalah jika tanah sebelah ini dapat. 2000 siswa sudah teramat padat. Kita tidak ingin anak tidak nyaman. Harus ada tempat lari, tempat main, tempat ini dan sebagainya. Insya Allah. Jadi mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu pembebasan tanah di sebelah ini secepatnya. Sebulan dua bulan ini. Ahli surga dan insya Allah tanahnya segera masuk nanti kalau sudah sertifikat beres langsung dimasukkan KUA diwakafkan lillahi ta'ala milik anak badan baru dibangun di atasnya pembangunan-pembangunan selanjutnya baik ini semoga ini mohon didoakan semuanya punya tugas untuk minta kepada Allah yang maha kaya semoga Allah mengirim ahli surga nilainya adalah 2,5 miliar setengah memang ini 2,5 miliar setengah tanah kecil satu galeng itu panjang 3.500 meter Semoga Allah Subhanahu mengirim ahli surga, mengirim orang-orang ikhlas yang bisa berjuang di tempat tersebut untuk membeli tanah tersebut, mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi kendaraan nanti di siratal mustaqim, menjadi payung di saat di padang mahsyar, menjadi penghibur di saat di alam barzah, menjadi sebab mereka duduk kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli surga. Al-Fatihah.